Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa ba'd ikhwati fid din A'azzani wa a'azzakumullah Ada pertanyaan yaitu afwan mohon nasihatnya untuk ikhwah yang hendak menikah namun penghasilannya masih kecil atau sedikit. Ya. Jadi ada ikhwah seorang laki yang ingin menikah tapi penghasilannya masih kecil, masih minim. Para fukoha, para fukoha ulama ahli fikih menyatakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah hukum asalnya dan itu bisa wajib bisa wajib tatkala akan menjerumuskan kepada perkara yang haram bisa wajib ketika menjerumuskan kepada perkara yang haram maksiat kemudian terkait keinginan nikah kemarin sudah dibahas bahwa manis tato amikumul ba'ah kata Rasul ya masyarakat syabab wahai kaulah muda siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah maka nikahlah anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menikah jika mampu yang tidak mampu dengan puasa yang tidak mampu dengan puasa, yang mampu segera nikah. Karena itu aghadulil basar wa ahsanul farj. Lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang tidak mampu dengan puasa. Terkait pertanyaan ini, ketika dia sudah betul-betul ingin dan khawatir terjerumus pada perkara yang haram, dan dia betul-betul ingin menjaga kehormatannya dengan menikah tersebut, maka menikahlah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih tiga kelompok yang menjadi tanggung jawab Allah untuk ditolong dan dibantu rizkinya tiga kelompok yang menjadi tanggungan Allah untuk dibantu rizkinya. Di antaranya adalah an-najih yuridul afal. Orang yang menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Dijamin oleh Allah rizkinya dia. Jangan takut. Apalagi tadi itu 6 dengan tidak menikah khawatir terus pada yang haram dan atau dia ingin menikah memang untuk menjaga kehormatan dia. Maka Allah yang menjamin yang menanggung. Jadi perlu yakin akan benarnya hadis tersebut akan jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kenyataan banyak walhamdulillah Walhamdulillah kenyataan tersebut sebagai bukti di samping hadis yang sahih tadi adalah kenyataan sebagai bukti dia berjalan dengan baik rumah tangga tersebut dia makan nasi alhamdulillah dia dimakan nasi bukan batu nah wallahu a'lam bishawab <clears throat> Afwan, mohon nasihatnya tentang sikap istri yang menampakkan yang menampakkan raut wajah yang tidak menyenangkan kepada suaminya ketika merasa tidak enak hati yang disebabkan masalah dengan teman atau saudaranya. kok teman atau saudaranya, orang tuanya itu tetap suami didahulukan. Apalagi teman dan saudaranya. Ketika seorang wanita dinikahi seorang laki, itu oleh ayahnya diserahkan kepada suaminya. Makanya berpindah posisi ketaatan yang semula wanita tersebut wajib taat pada ayah dan ibunya dalam perkara yang baik setelah akad nikah itu pindah wajib dia taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf jika bertabrakan perintah orang tua perempuan tadi dengan perintah suami maka yang dikedepankan perintah suaminya dalam perkara yang ma'ruf yang baik. Oleh karena itu maka anak nasihatkan kepada istri yang seperti ini untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri untuk menampakkan wajah yang baik dan berseri-seri di depan suami. Karena di antara ciri-ciri wanita yang solihah, istri yang solihah adalah ketika dilihat suaminya itu menyejukkan dan menyenangkan. Itu ciri-ciri wanita yang solihah dari sekian ciri-ciri yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memilih calon istri yang penyayang pada suami dan banyak keturunannya? Kalau penyayang sama suami tentu di sini dengan memilih agamanya itu sudah terkandung dalamnya. Dengan memilih agamanya, akhlak dan agamanya itu itu sudah terkandung dalamnya. Adapun keturunan tentu secara zohir adalah melihat keturunan dia, nasabnya dia, ayah dan ibunya. Di samping mungkin tes medis. Tes medis. Nah, apa tanya? Apa kamu mungkin ada mantudan yang lain? Coba diperiksa, misalnya banyak. Ya. Nah, oh alhamdulillah tidak ada, aman semua. Sudah. Secara keturunan tidak ada kemandulan, secara medis pun tidak ada tanda-tanda. Bismillah. Bismillah, jalan ketika agama dan akhlaknya baik ini yang paling utama fasfar bizati diri karibat yadat itu yang paling utama jadi pedoman dan kemarin telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizullah terkait masalah ini Naam sudah tentang masalah suami istri ketika saya masuk surga di nah, apakah di dunia di surga nanti jadi istrinya naam Ini umum, nggak ada kaitan dengan materi laba bagaimana menyikapi seorang yang sering mengadu domba karena mengharapkan keuntungan materi dari orang lain baik eh, orang lain dan baik kalau ada maunya saja asyahid atau al-muhim ketika sudah masuk dalam kategori adu domba berarti dia namam maka dia telah berbuat dosa besar. Karena Rasul mengancam, layat yadkhul jannah namam. Terancam, terancam tidak masuk jannah pelaku namam, pengadu domba. Mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Yaitu memindahkan ucapan satu kepada yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan itu adu domba yang seperti itu maka Rasul katakan dengan tegas laikul jannah qattat fi riwayatin namam terancam tidak masuk jannah bagi pelaku namimah atau pengadu domba naudzubillah min zalik Bagaimana sikapnya dinasihati? Dinasihati untuk tobat kepada Allah, dan minta maaf kepada yang dinamimai. Jadi domba, obat kepada Allah dan terus minta maaf kepada mereka yang di adu domba tadi. <clears throat> Mohon nasihatnya dan bimbingannya ketika ada saudara ipar yang tinggal serumah dengan kita. <clears throat> yang jelas karena itu adalah ajnabi bukan mahramnya maka hendaklah menjadikan hijab hendaklah menjadikan hijab kalau hanya sementara beberapa hari tetap menjaga hijab karena ipar itu bukan mahram bagi dia. Harus dijaga hijabnya. Kalau selamanya dan rumahnya sempit tidak memungkinkan dinasihati untuk pindah. Dinasihati untuk pindah. Kalau iparnya itu misalnya ini kan ipar kan ada dua laki itu perempuan. Kalau dari istri berarti laki. Kalau dari suami berarti perempuan. Kalau laki carikan istri biar segera nikah. Kalau perempuan tadi kan suami dari sudah nikah. Dia sama suaminya masing-masing. Enam, karena alhamu itu maut. Alhamu maut kata Rasul. Kematian, bahaya, ipar itu. Mohon nasihat bagi akhwat atau umhat yang terlalu sibuk dengan medsos sehingga jadi kurang perhatian dalam mengawasi dan mendampingi anak. Lebih daripada itu, bahayanya lebih daripada itu. Ini anak, lah kalau suaminya yang diterlantarkan, tambah bahaya lagi, tambah dosa lagi. Satu, pertanyaannya segera dijawab. Apakah dengan medsos itu si istri tadi itu lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada suaminya, dan lebih baik untuk keluarganya apa tidak? Ini penting dan lebih menambah iman dia. Kalau tidak, hati-hati. Khawatir masuk yang tidak ada faedahnya. Naam, khawatir masuk yang tidak ada faedahnya. Apalagi mudorok Tidak ada faedahnya saja hendaklah ditinggalkan. Rasul menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu Termasuk baiknya Islam seseorang dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, min alamati i'radillahi li'abdi an yaj'ala fi ma la termasuk tanda Allah berpaling dari hambanya Allah jadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak ada faedahnya Guys kalau sampai mudorkan naudzubillah min dalik. Maka nah, penting di sini untuk tanahku, hati-hati. Tugas inti istri bukan di medsos, tapi tunduk taat kepada Allah dan kepada suaminya dan mengurus anak-anaknya dan menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya ketika tidak ada karena dia maskula mas'ulatun an ra'iyatiha dia dipertanggungjawabkan lalu atas kepemimpinan di rumahnya itu tentang harta suaminya tentang rumah suami tentang anak-anaknya itu terbengkalai dosa dia nah barakallahu fikum Afwan banyak uh, para istri yang tidak suka ya, poligami dengan berbagai alasan. Mohon nasihat Ustaz kepada para istri terkait hal ini. Masya Allah. Salafiyah, ahlu sunnah tidak suka poligami, menentang. Kalau ahlu sunnah salafiyah insya Allah enggak. Kalau salafiyah, wanita-wanita salafi, ahlu sunnah insya Allah tidak menentang poligami. Menentang loh ya untuk kemampuan itu pembahasannya berbeda. Mampu tidak nanti berbeda. Kenapa? Karena tahu bahwa syariat itu sunnah, itu bagian daripada syariat Allah dan Rasul, bimbingan Rasul. Bimbingan Rasul. Yang demikian. Sehingga ya dinasehati. Jangan membenci, jangan menolak, jangan menghina, jangan mencela. Nanti nasihati, tidak boleh khawatir ini mencela syariat Allah dan Rasulnya. Dinasihati. Nah, dinasihati dibimbing. Sehingga syubhat itu hilang dari dia dengan nasihat. Terus dinasihati demikian. Nah, apa yang ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Mau takut apa dia? Takut apa? Apanya yang kalau nanti kehilangan ininya apanya yang hilang? Tidak ada yang hilang, utuh kabeh. Nah, makanya yang paling penting adalah terhadap syariat Allah apapun syariatnya apapun permasalahannya yang itu adalah dicinta dan diri oleh Allah jangan sampai membencinya naudzubillah min Baru kalau gitu. Ini seberapa jam? Berapa batasan rumah yang termasuk tangga? Tadi disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, batasan rumah yang termasuk tangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah rumah ke samping kanan dan ke kiri. Itu batasan tetangga. Kata siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Apakah kita harus menghafal nama-nama tetangga kita? Gak harus. Nah, masa painem, painin harus hafal demikian? Mendingan hafal ayat atau hadis. Nah, kalau menghafal tidak ada tuntutan harus kamu hafal nama yang satu persatu. Tidak. Eh, apa artinya menghafal? Nah, kan ya. Bisa-bisa tersinggung untuk suaminya kalau sampai istrinya nyebut Nah, misalnya mas, atau kak atau apa kan? Nah, itu namanya anu ya, misalnya soleh ya. Yang mana sih? Itu loh yang yang tampan. Ayo ya apa? Oh tak tutup kamu nanti itu suami dengan dia. Ya, nggak perlu. Apalagi atau suaminya. Tetangga kita siapa namanya? Maksudnya istrinya. enak misalnya. Loh, enak itu. yang cantik itu. Buka fitnah, oh cari masalah langsung. Nah. kalau itu, Yang penting berbuat baik tadi itu. Intinya sudah diterangkan semuanya. bagaimana agar bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik. Nah, bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus al risalah al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan Syekh Ubaid menjelaskan dengan judul Ittihafu ulil bakhar fi ta'liq ala risalah al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pada intinya bahwa masing-masing kita ini punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bi qadri ah. Ini intinya kita punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Karena Rasul menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adahul iman. Barang siapa yang melihat dan merasakan kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau mampu dengan lisan, kalau mampu dengan kolbu. Ini untuk kemungkaran. Dan ini yang merupakan selama lemah iman. Maka tiga tahapan ini harus dikerjakan. Mana yang mampu dia? Jangan sampai yang keempat. Dengan tangan dengan kekuasaan dia ketika dia mampu, tangan atau kekuasaan tangan suami pada ada di istri-istrinya itu mampu dengan tangan. Dengan lisan misalnya dengan karena mampu dengan tangan dengan lisan. Nasihat, sampaikan, peringatan dan sebagainya dengan lisan enggak dengan kolbu. Bagaimana dengan kolbu? Membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Jangan yang keempat. Yang keempat, naudzubillah kalau sampai dia membiarkan tidak yang pertama, tidak yang kedua, tidak yang ketiga, dia membiarkan ada kemungkaran tersebut, naudzubillah khawatir termasuk setan yang bisu. as al-munkar kasyaitanil akhos Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Apa ma'ruf, apa yang dia tahu dari kebaikan? Ajak seru diri kita dan keluarga kita dan saudara kita. Sebatas kemampuan kita. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah Demikian pula rumah tangga yang kita arungi ini betul-betul di atas ridho Allah, mawaddah warahmah dan kita juga sebagai percontohan ahlu sunnah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dan itu yang bisa kita sampaikan apa apa yang salah itu datang dari anak pribadi dan wal dan dari syaitan tentunya yang benar datang dari Allah Subhanahu taala dan ketika ada kesalahan alafu